Jadi istiqomah dalam akhlak. Jadi orang menya orang just the way you are, be yourself, jadi diri sendiri. Sanajan entrepreneur di mana wae. Jadi ke, ke, kemarin ngomong yang Mang Yana Umar bobotoh, Mang Wani kan dirinya Gen Persib, Wani itu pas Persib main maghrib, dirinya adaan make speaker jamrud nueta. eta. Wanian sok cete, bising mawat kerki kituan, tenanaon ngananaonan. Jadi sholat leh, tidak pernah saya di Braga dulu geng motor tong tang tong tang wah cing baru rinyai samurai teh ngadu pedang sama letik tong ditinggali letik nah cawakan mang gedean kalem eh kumaya ngadamai kena datang polisi Bandung Tengah Bandung Barat tuh bisa nggak saya orang ke circle ki ngilu wudu naon pak ngiring wudu cik menta koran urut ngampar harapun anu perang kuma komen pertama nama bubar anjing anu salat tuh ku salat mah bubarnya make tanaga tuh hmm, tuh wastainu bisabri wasolat saya tidak lakukan itu kalau saya nggak gaul dengan Quran jadi ngelawan WHC mah ku salat salat pas saya jak ya salat we hese ngahudangkeun anu itikaf ku salat we kali takbir Allah Allah ngorejog Gus ya nyolatan urang mun teh hudang wae harewaskeun la ilaha illallah ngareanya eta gawe syariah gaweuna nyinggung teu henteu tapi ada kesadaran da jelema mah kabeh sieun kumawat maka dakwah nu paling enteng mah menerangkan bab kematian menyentuh masalah ibu ayah indung teh leuwih nyeri ngalahirkeun urang tibatan ngalahirkeun lamun anak nu lahirkeunna teu soleh ibu kita kita nginjak puntung rokok dijilat diletak sieun anaknya luka bakar terido, rido nyaga kotokan terdiret, dileret diletakan mamah lebih terido mun epi nu asup neraka tamun orang teh soleh teh kalau orang teh nyeri pisan maka mati nul akhlak salimul akidah selamatkan akidah muasalamat salamet mun yuma gaul kana yumajisanihi yunasironihi pa abawahu tergantung lingkungan jadi majusi jadi nasrani tergantung lingkungan Salimul akidah, sohihul ibadah, matinul ahlak, tina benerna ibadah teh nguatkan ahlak. Kewiul jismi, tong melendo emang, nu solema, nu gaul mah, oprod, memanah, menembak saya mah, naon weh. Karena banyak sekarang perempuan yang ingin ditembak. Jadi latihan menembak, banyak tebing, kudu kuat ulama. Jihad, jihad, beri batuk ah musuh ge seuri tong dipaehan sia mah paeh sorangan cenah ge gitu. Kawiyul jismi olahraga mang memanah berenang biar bisa merenangi kehidupan. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Ya. Dakwah datangan. Si Ganu tadi teh dongeng si awewe. Tungtung nama kan melendoy, tersentuh, Kenapa tidak mau menyentuh? Karena tidak berhak untuk disentuh kecuali kolbuna dengan doa. Akhirnya kan ngomong sambil berbinar-binar air matanya. Terus aku harus kembali ternyata banyak dosa ya dari obrolan ini teh. Allah lebih merindukan hamba yang kembali pulang kepadanya lebih dari bahagianya seorang anak gembala yang hilang perbekalan dan anak gembalaannya. Allah lebih bahagia. Akhirnya aku harus gimana? Hijrah. Bere baju na, Untuk ukuri dongengan tah, mukena na, tah gamis na. Itu banyak yang out of the zona. Tapi ya itu memberi solusi bukan mencari sensasi. Salimul akidah. Orang mekau akidahnya kudu bener. Sohihul ibadah. Sholat malamnya dikuatkan. Karena dakwah terberat itu di sholat malam. Menyebut orang-orang target dakwah kita. Yang kita sebut dan dia tidak tahu kita sebut. Seperti Umar luluh lantai itu karena doa Nabi. Maka jangan kejar fisik dan cantiknya. Atau ganteng dan gagahnya. Capek. Jangan kejar. Kalau kau cinta setengah mati. Tikung di sepertiga malam rental ngarana mohon izin aku meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan robku di sepertiga malamku cara bercinta yang paling asik itu di doa mang uh Raisa ge oyag ku doa ya Allah Raisa ya Allah nah nyamper ke ngan si mus nu halus asup dihitbah langsung ku si mus untuk keupahanku isana saya mau stabil kehirupan. Ku doa mang, hanya doa yang merubah takdir. Mati nul ahlak kawi jismi mun gering hudang petingnya melenoy. Subuh waya jika hamster kieu wena sarung deh. Sabar kilo si sarung teh. Ai kuliah S3 di luar negeri gawe offroad road ke masjid melenoy. Jadi perjalanan terkeren, ternanjak, terjauh teh sebenarnya ke masjid. na mang. Berat ke masjid mah sampai harus merangkak nu apek mau apa halana manusia terkaya dunia teh orang yang sholat rokaat dua rokaat sebelum su subuh ke masjid mah the real man go to masjid lain cowok sejati itu ke masjid mah ganteng modis sispek awakna gagah sok ngiluan jumba poe minggu harapun borma pret tara ke masjid mamang tong dipilih jadi salaki urang teh berarti dia cowok PHP kenapa Allah aja ditinggalin apalagi kita ya jadi nu gaul mah nu ka masjid menang amalan masjid sok ayeuna primus hijrah teku Wisnu mesti baheula Reza Ray urang artis lain kasep henteu teu ka masjid samane hirup deui ah sing era tuh Nabi Yusuf gaul tapi soleh kasep ngorakene Nabi 50% ganteng lalaki aya di Yusuf versi on the spotnya 25% aya di Nabi Muhammad 15 persen dinukar ngomong saya sana dibagi-bagi Bayar tuh udah takdir ya sama nya gaul eh Yusuf tuh gaul aja, naik ibadah ini ya menges miskin sombong deh mun sangsara Isa sangsara ibadah bengar Sulaiman ibadah ya orang tuh ibadah sahamane ya sese banget wudhu maksud teh nyak. Jadi non tadi teh gaul tapi soleh teh kunciannya salimul akidah, sohihul ibadah, matinul ah, ahlak, koi koyul jismi, kuat awakna. Jika Rasul sekali nonyok di perang, cedak paeh. Nyage lain dak BFC. Nya. Tapi diciduhan dengan lawan tak kudu proporsional. Sanu kudu Ciduhan, sanu kudu tengah. Ayo Rasul di Ciduhan ngalawan tuh, lain buka Ciduh catet nggak perlu gitu loh sahamane ya tapi mena perang sekali nonjok di satu riwayat wafat kata berarti kudu olahraga kowi yul jismi berarti sohihul eh salimul akidah jaga akidah mau bisa muntenangan ilmu mah eh, sohihul ibadah ibadah kudu nyunah entong ngandalkan semangat ngejos hijrah karek dua minggu langsung ngahukuman batur salat ge beda dayang kaciri leuwih ngaganti nu tinggalkeun salat subuh batur dua rakaat genep sih eta mah Aing ya. Nah, amang salat subuh genap rakaat, dua wae alus, komo genap siang hitung sorangan. Oh, tuh bisa. Mata kudu sohi ibadah teh, ulah capek gawe teh kapake diteke. Kudu nyunah ka Rasul, mang. Pede hukum tuh bisa. Boleh, pemuda gaul tapi soleh itu pede, pendamai dunia. Ulah ukur pede tepugu, nggak ngimaman mah ku urang lah. Udah loba ngarekam urang bacaan-bacaan sugantenya bisa. Rokaan kahiji, Al-Fatihah aman. Kulhu aman. Rokaan kedua ngahuleng. Bismillah aman. Tapi maca surat jamaah lo bakil subhanallah cik sarara teh subhanallah terumah salah gerakan langsung malika tukang baik kulhu deui cerah ah, kacau berarti tegawa aku gua hawa nafsu hayang kapuji lebay pret nya gaul nanya tak sebentar lagi dibuka momen pertanyaan nanya nu no, gaul mah nanya jika orang gaul di Arab nyakit lancar bahasa Arab gaul weh da orang soleh di Arab melobana gaul pede tuh bisa bahasa Arab nanya ku bahasa Al-Quran bahasa universal nanya ke nanya ke alamat syekh ta'al min aina anta min Indonesia ila aina ihdinas suratul mustaqim saya minta tolong kemana jalan lompong ditunjukkan dah siratal ladzina an'amta alaihim gaul emang kia ke masjid jadi ilmu teh namahan aduh teu teu gaul ah teu tenangan ilmu mah teu gaul akidah nanti salamat mah nu jadi digawean nu ieu gawean ya gaul mah jeung saha ong adan beretak tad ka mana da ngajelaskeun mah ku sikap atuh dakwah mah nu teu capek mah kumaha batur ningali urang jadi hayang salat cuma mah ngaku sholat tapi batu reka masjid ninggalian orang lumpat. Cik mun orang geus ngaji jadi alat dakwah tuh awak teh. Mun ningali ustad hayang ngaji, ningali mujamin hayang bisa ngaji, ningali ustad Hanan hayang bisa ngapalkan hadis kitunya. Oh, jadi tertarik cik mun batur ningali orang hayang ngaji yang utah. Karena begini ya, punten sedikit lagi pertanyaan mah gampang. Fitri itu kan nol. Ibarat botol kosong kita dikosongkan lagi nol semua orang punya hak lebaran tapi tidak semua orang punya hak idul fitri nu puasa nu puasa lebaran ya nu taraweh taraweh lebaran hak semua orang ada budaya ya teman tapi idul fitri mah sorry itu saya audisi ya teman Nah, ketika kita dapat kesempatan Idul Fitri, dapat kesempatan dikosongkan, botol kosong, diisi air mineral, goceng mun bersegel ya tage diisi madu rada naik lah 50 ribu isi sop buah 20 ribu isi parfum channel jutaan botonan eta keneh isi cai gold jadi awas gaul tapi soleh setelah idul fitri mau diisi apa tapi ulah merasa suci nges gaul ke masjid lalu ninggalin untuk ke masjid jadi alergi nges tong gaul jeung entong jika dokter gigi anyar lulus terus praktek di hiji lembur di satu kampung buka murah diskon satu kali nyabut gigi 50 ribu murah bisa nute unger ge yang dicabut saking murahnya ya datanglah di launching pertama dia praktek lima orang pasien tang dok saya unger hoka asupan ranginang ngejedut langsung karena dokter baru GRT menyikapi praktek teh jadi bius dicabut langsung kuak histeris kuak nu lima pasien nu opat kabur Aidina iklana seberapa ya? 50 re, ribu. Cabut huntu hiji, kuduna lima puluh ribu. Berapa dok? Yang nanya, dia nggak saya tulisan anak. Mestinya lima puluh ribu, jadi dua ratus lima puluh. Kenapa dok? Coba nyeri, coba mahal. Gara-gara mana yang ngagorowok, nu opat lompat deh. Kuduna orang menang duit dua ratus 250 ribu. Nah loba jelema nu hayang gaul jika orang dengan kesolehan dengan lingkungan yang soleh tidak mau masuk karena kitanya nggak soleh jadi lompat ningali orang karena orang sok bersih tidak bersih merasa sok pintar tidak pintar merasa tak ulah humble anu gaul tapi soleh mah jeung saseri we aslina saya namanya copet ke di gaulan. minimal wawuh pas istri saya mau dicopet titigrig tak kurajana tong dicopet goblok eta mah pamajikan si ustad naon siapa pamajikan orang goblok lain tadi dicopet cenah tuh nya minimal ngabelaan aya ayatna teh ta'awanu alal birri wat taqwa al-maidah ayat 2 saling tolong menolonglah dalam ketakwaan kencan bisa rubah deketan we minimal nya nu dongeng budak panglem teh lain kriminal teh teh beli oke jelly drink menunda rasa lapar teh teh aslina dayang Bengharma gampang atuh tekuduna